Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Halaman 301. Qala al-mu'allif athabahullah walakin hal yutman al-musta'ir idza talafat al-ariyah wa hiya biyadihi amla sekarang apakah orang yang minjam itu dimintai tanggung jawab apabila dia merusakkan barang pinjaman dengan tangannya ataukah tidak jadi orang minjam kemudian yang minjam ini merusakkan barang yang dia pinjam dengan tangannya tapi ya dengan sebab tangannya dimintai tanggung jawab atau tidak kita lihat hadil mas'alatu ikhtalafa ulama rahimahumullah fiha Permasalahan ini para ulama silang pendapat dalam pembahasan ini. Ala arba'ati aqwal, menjadi empat pendapat. Faminhum maka ada di antara mereka manqol yang mengatakan la tudman illa bita'addin au tafrid. Ini yang rajih nanti. Jadi orang yang minjam barang itu kemudian kok barangnya rusak, itu pada asalnya tidak dimintai tanggung jawab kecuali dengan ta'addin. Dengan apa? Dengan perbuatan melampaui batasan atau tafrid atau meremehkan. Contohnya gini. Nah, kalau fikum, dia minjam motor. Biasanya motor digunakan untuk apa? Untuk kendaraan biasa kan? Nah, sama dia motornya langsung digunakan untuk trek-trekan. Paham ya? Diisi eh, untuk bawa barang ibuannya, akhirnya motornya apa? Remuk misalkan. Berarti kan melampaui batasan, dia tanggung jawab kalau merusakkan. Atau contoh lain yang meremehkan, eh, dia tidak ada perawatan wala dia minjam minjam motor orang lain, seharusnya kan kalau sudah selesai penggunaannya kan dirawat, ditaruh di parkiran atau di rumah misalkan ya. Sama dia malah taruh di lapangan. Berarti kan meremehkan kan? Meremehkan barang pinjaman itu loh. Nah, ketika hilang tanggung jawab atau tidak? Tanggung jawab karena tafrid. Tafrid itu meremehkan, menyepelekan. Kalau ta'addin itu melampaui batas. Maksudnya kalau barang pinjamannya itu fungsinya hanya untuk ah misalkan dia sampai ke C gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Wa minhum man di antara mereka ada yang mengatakan tutman mutlaqan sawa'un ta'adda aw farrata. Am lam yata'ad nam am lam am lam yata'addi wa lam yufarrid. Maksudnya bagaimana? Dimintai tanggung jawab secara mutlak. Baik dia itu melampaui batasan atau meremehkan atau tidak melampaui batasan atau tidak meremehkan tetap dimintai tanggung jawab kalau rusak. Amlum. Kalau yang pertama tadi, dia dimintai tanggung jawab kalau apa? Kalau merusaknya itu dengan bentuk ta'addin, yaitu melampaui batasan penggunaan. Atau kalau dia itu meremehkan, menyepelekan barang pinjaman. Kok tiba-tiba hilang rusak tanggung jawab dia nanti. Faham belum ini handalah? Eh, kalau yang kedua ini mutlak. Mau dia itu mau merusakkan karena melampaui batasan atau karena meremehkan, menyepelekan tetap dimintai tanggung jawab. Yang ketiga, Wa minhum man qala di antara mereka yang mengatakan tudman in syaratul mu'ir in syaratul mu'ir damanaha wa illa fala. Dia dimintai tanggung jawab jika orang yang meminjamkan barang tersebut mensyaratkan doman, mensyaratkan tanggung jawab kalau merusakkan. Jadi gini, si A punya barang, si A pemilik barangnya, si B yang pinjam. Kalau si A ngomong, tak pinjami tapi nanti kalau rusak kamu tanggung jawab. Si A ngomong sama si B itu, gitu. Tak pinjami, nanti kalau rusak tanggung jawab. Berarti si B ketika merusakkan tanggung jawab karena disyaratkan di awal. Paham belum ini? Si A punya barang, nah kemudian apa barang itu dipinjam sama si B. Si A mensyaratkan, tak pinjamin, tapi syaratnya nanti kalau kamu merusakkan tanggung jawab. Nah, di awal sudah ada syarat itu kan? Itu nanti kalau rusak barakallahu fikum, si B harus tanggung jawab karena disyaratkan di awal. Paham ya? Disyaratkan di di awal. Mahum salah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Fokus pembahasannya ya. Nah, apa kata beliau berikutnya? Wa minhum man qala ada juga di antara mereka mengatakan tutman illa an yashtaritul musta'ir ada dhaman. Nah, tetap diminta tanggung jawab kecuali kalau orang yang minjam tersebut mensyaratkan tidak ada tanggung jawab. Nanti kalau rusak anak enggak tanggung jawab ya. Ini yang minjam. Paham ya? Kalau yang minjam ngomong kayak gitu, kemudian kok rusak, maka dengan syarat tadi itu dia tidak dimintai tanggung jawab. Totalnya ada empat ya. Pertama, dimintai tanggung jawab kalau sampai berlebihan dalam menggunakan atau meremehkan, menyepelekan barang pinjaman tersebut, kemudian sampai rusak, sampai hilang. Yang kedua, mutlak. Mau dengan melampaui batasan atau dengan meremehkan ataukah tidak, pokoknya kalau rusak tanggung jawab. Yang ketiga, kalau yang meminjamkan itu mensyaratkan, baru nanti yang meminjam itu kalau merusakkan dia tahu tanggung jawab. Oh, yang keempat barakallahu fikum dimintai tanggung jawab kecuali kalau yang minjam itu sudah mensyaratkan nanti kalau rusak kami tidak tanggung jawab. Berarti ketika rusak yang minjam tadi tidak dimintai tanggung jawab karena sudah mensyaratkan di awal. Wal qaulur rajih, pendapat yang kuat perhatikan ini annaha la tudman. Bahwasanya dia tidak dimintai tanggung jawab illa kecuali bita'addin atau tafrid. Kembali ke pertama dan Kembali kepada pendapat yang pertama. Dia tidak dimintai tanggung jawab kecuali didasari apa? perusakan atau kehilangan tersebut didasari ta'addin yaitu melampaui batas penggunaan atau dan atau meremehkan menyepelkan barang pinjaman tadi itu hingga hilang. Paham belum ini? Paham ya? Jadi syaratnya penting ini. Na'am barakallahu fikum. Li'annaha hasanat fi yadil musta'ir. Karena kerusakan atau kehilangan tadi terjadi melalui apa tangan orang yang minjam biidni biidni sahibnya dengan seizin pemilik barangnya wahwa aminun fiha sedangkan orang yang minjam dianggap amin orang yang dipercaya paham jarang sekali orang minjam barang itu sengaja menghilangkan sengaja merusakkan jarang sekali paham sehingga ketika dia merusakkan eh, ketika dia merusakkan barang tersebut nah fikum dengan kesengajaan atau karena tidak menyimpan dengan baik, tidak merawatnya atau karena melampaui batasan penggunaan misalkan barakallahu fikum maka tanggung jawab. Nah, karena orang yang minjam itu biasanya enam orangnya apa? kembali ke hukum asal amin, orang yang terpercaya. Enggak mungkin dia sengaja untuk merusak, enggak mungkin juga sengaja untuk apa? menghilangkan seperti itu. Ikhwani fi din azza wa berikutnya al-musta'jir idza talabat minhu al-'ain al-mu'ajjarah fadda'a na'am talafaha talafaha fa innal qawla qawluh al-musta'jir orang yang nah menyewakan barang apabila dia meminta nah apabila barang tersebut idza tulibat minhul ain apabila diminta dari orang tersebut apa benda yang dikontrakkan atau benda yang sewakan Kemudian yang diminta tadi yang menyewa, dia mengaku-ngaku apa? Sudah rusak barangnya. Fa innal qaula qauluh. Maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang mengatakan rusak tadi. Karena orang ketika ngontrak, mengontrak barang atau menyewa barang itu dia tidak akan mungkin sengaja merusakkan dan sengaja menghilangkan nggak mungkin. Paham ya? Nggak mungkin sengaja menghilangkan atau sengaja apa? Sengaja merusakkan. Sehingga kalau Misalkan mustajir orang yang menyewakan tadi mengatakan atau meminta barangnya mana barang yang disewa kemarin? Kata orang yang menyewa barangnya hilang, rusak. Mohon soleh Bang ini, Bang. Barangnya rusak atau hilang misalkan. Maka ucapan yang terima ucapan siapa? Ucapan yang menyewakan barang atau ucapan yang nyewa? Ucapan yang nyewa, karena ucapan yang nyewa itu orangnya amin aslinya. Orang nyewa barang itu kan amin. Amin itu orang terpercaya. Diamanahi untuk apa? Nah, barakallahu fikum barang tersebut akan terawat, dia sewa atau dia rawat. Ya, bukan apa bukan sembarangan menggunakannya. Nah Fal qa'idah anna kullu aminin wa huwa man waqa'atul 'ain bi bi idni syar'i aw al-awil malik. Kaidahnya setiap orang yang dia itu amin, terpercaya, dianggap terpercaya dengan perbuatan tadi itu, yaitu orang yang benda itu berada di tangannya dengan seizin syariat atau seizin pemiliknya, tidak da'at talaf kalau dia mengaku-ngaku rusak, fa innahu yuqbal qauluh, maka ucapannya diterima. Karena jarang sekali orang yang diamanai, dianggap amanah kemudian sengaja merusak atau sengaja menghilangkan. Belum. Kemungkinan besar rusak atau hilang itu karena apa? Karena meremehkan barang tersebut atau karena apa? melebihi apa? kadar penggunaannya atau melampaui batasan. Seperti itu. Kita lihat lagi. Walakin akan tapi ini na'am ini da'ahu bi amrin zahir la la adatan. akan tapi apabila dia mengaku-ngaku dengan perkara yang zahir, perkara yang nampak jelas, gamblang terlihat oleh mata, secara tradisi kebiasaannya itu enggak apa enggak tersembunyi lagi, misal an yakul naam seperti apa? Seperti naam orang tersebut mengatakan ja'at amtar katsirah 'ala al-'ain al-musta'arah istarafaha as-sail jadi orang yang minjam tadi itu atau orang yang nyewa tadi itu ngomong, "Telah datang hujan yang banyak, hujan deras. Hujan tersebut menimpa benda yang dipinjam." Dia pinjam motor, motornya di parkiran depan rumah. Hujan deras tiga hari tiga malam banjir. Akhirnya motornya terbawa oleh apa? Istarafa hasail, terbawa hanyut oleh banjir. Istarafa itu hanyut. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Setelah hujan banyak benda yang dipinjam tadi hanyut oleh banjir. Wal amtar al-katsirah dhairah, hujan banyak itu nampak enggak, Bang? Nampak enggak? Nampak. Hujan tiga hari tiga malam masa enggak nampak? Enggak kelihatan. Nampak dan kelihatan sehingga alasannya terima alasannya. Alasannya diterima. Fa naqulahu maka kita katakan pada orang tersebut, akimil bayyinah awalan, tegakkan dulu buktinya. Yang pertama kali dulu ala wujudi hadzal amr adh-dhahir ada tentang apa adanya perkara yang nampak ini Benar nggak kemarin hujan? Benar. Berapa hari? Tiga hari tiga malam selesai. Berarti benar dia nggak bohong gitu loh. Nam summa ba'da dzalik kemudian setelah itu naqbal qaulak baru kita menerima ucapanmu. Anha talafat bihi bahwasanya apa? Bahwasanya hujan yang banyak tersebut merusakkan apa? benda tadi itu. Faham belum? Jadi ini perkara yang dohir. Jadi orang sudah nggak asing lagi kalau hujan sampai tiga hari tiga malam kemudian ada banjir motor pinjamannya misalnya taruhlah hanyut itu wajar atau tidak? Wajar kalau banjir. Yang hancur tadi bukan hanya motor, bahkan apa? Mobil-mobil pun hancur juga kalau banjiran gitu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi enam yang berikutnya. Ewa. Walau kala kalau seandainya dia mengatakan tarakal bait wa fil 'ain eh, orang yang menyewa atau yang semisalnya dia mengatakan rumahnya terbakar, benda-benda dalamnya juga terkena. Eh, orang nyewa kemudian dia mengatakan rumahnya terbakar, kursinya terbakar juga, kasurnya terbakar juga, lampunya terbakar juga. Nah, mengaku-ngaku seperti itu, nakul kita katakan akimil bayyinah, mana buktinya? Al-ihtiraqil bait. Kalau rumahnya terbakar, dilihat rumahnya masih mulus, enggak ada bekas kebakaran sedikit pun, berarti dia bohong. Paham belum ini? Nah, Tapi ternyata dilihat rumahnya terbakar benar, terbakar semuanya nah barakallahu fikum hancur, gentengnya pada eh, pada apa pada runtuh, kemudian tiang-tiang pada patah, berarti ada buktinya nyata. Kemungkinan besar benar yang dia ucapkan kalau barang-barangnya itu juga terbakar. Paham Jadi korinah seperti ini penting sekali. Nah, dohir nampak gitu ya. Fa idza aqamta li'anna al-ihtiraq amrun dhahir karena yang namanya kebakaran itu perkara yang zahir nyata. Orang kebakaran kalau misal kebakaran kebakaran kelihatan enggak kebakarannya? Kelihatan itu loh ya. Fa idza aqamtaha nakbal qaula kalau kamu bisa menegakkan hujah dan juga dalil membuktikan ada buktinya, maka akan menerima ucapanmu bi annaha ihtaraqat ma'ahu berarti barang-barangnya terbakar bersama api tersebut. Wala bal da'wal mu'tamin wa huwa saibul ain dan kita tidak menerima pengakuan orang pemilik barang. Belum. Kalau pemilik barang kok ngaku-ngaku kita nggak terima langsung. Kenapa? Annal aina lam takun bil bait. Karena benda barang tersebut kalau ada nih gitu ya, kita tidak menerima pengakuan orang yang muktamin. Muktamin itu maksudnya adalah yang memberikan amanah. Berarti dia pemilik barang itu ya, pemilik rumah itu ya. Nah, dia mengatakan anal aina lam bil bait. Wong waktu itu aja barangnya enggak dalam rumah kok. Kursinya di luar kok katanya bal yuqbal da'wa al-amin bahkan yang diterima itu adalah pengakuan orang yang diamanai yang ngontrak yang nyewa rumah tadi itu annaha ma ma'al bait bahwasanya benda-benda tersebut terbakar bersama rumahnya jadi kalau yang pemilik rumah mengatakan enggak terbakar enggak mungkin terbakar orang di luar kok itu enggak diterima ucapannya karena apa karena yang nyewa lebih tahu gitu loh yang nyewa lebih tahu dan rumahnya terbakar nampak dari luar kelihatan semuanya bekas-bekasnya barang-barangnya otomatis juga terbakar di situ. Kan itu. Nah. hasil kesimpulannya kata beliau, annal umana fid da'wa ar yakhtalifun. Bahwasanya umana orang-orang yang diamanai, orang-orang yang diamanai yang dianggap eh, barakallahu fikum dipercaya orangnya baik dalam masalah menyewa, mengontrak, meminjam fid da'wa ar dalam masalah pengakuan terhadap rod itu mengembalikan barang ataukah belum? Yakhtalifun, berbeda-beda. Belum. Berkaitan masalah mengembalikan barang atau belum itu berbeda-beda. Fayuqbal qaulul amin fil rad. Penting ini. Diterima ucapan orang yang diamanai atau orang yang dianggap percaya tadi fil rad dalam masalah mengembalikan barang. Sudah tak balikkan kok. Sudah nasarakan semuanya. Itu kalau yang ngomong itu orang yang menyewa, orang yang minjam diterima. Tidak karena kana qad qabadal ain li maslahatin malikiha. Kalau dia sudah memegang benda tersebut untuk manfaat kepentingan pemiliknya. Paham ya? Diterima. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya gini. Orang siap menyimpankan barangnya. Barangnya disimpan di tempat si A. Si B mengatakan, "Mana barangku dulu?" Kata si A, "Sudah tak balikkan kok barangnya." Diterima enggak ucapannya? Diterima karena ketika orang menitipkan barang itu manfaatnya kembali kemana? Kembali kepada yang dititipin atau kembali kepada orang yang memiliki barang tadi itu? Memiliki barang. Jadi kembali kepada yang memiliki barang tadi itu di, di, dirawatkan, disimpankan, ditunggu sama dia itu loh ya. Walaupun enggak bayar pun kembalinya ke manfaatnya ke mana? Kembalinya manfaatnya ke pemilik barang. Wala yuqbal qawluhu idza kana lahu maslahatun fi qabdil ain. Dan tidak diterima pendapatnya apabila di balik itu ada maslahah, ada manfaat fi qabdil ain di dalam memegang benda tersebut, imma khalisah, imma murni manfaatnya untuk dia, seperti apa contohnya? Nyewa barang orang lain, au mustarakah ma'al malik atau ada keterkaitan keterikatan dengan apa? kebersamaan dengan pemilik barang seperti perkontrakan tadi itu. Kalau perkontrakan dua-duanya menikmati. Iya enggak? Yang ngontrak menikmati rumahnya, yang punya rumah menikmati apa? uang kontrakan. Paham ya? Yang seperti itu nanti diminta datangkan bukti. Paham ya? Nah, kalau yang khalisah apa yang khalisah? Yang khalisah apa yang khalisah yang murni? Minjam. Kalau minjam itu murni yang manfaatkan siapa coba? Yang minjam kan? Yang punya bendanya enggak manfaatkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi semuanya perlu diuraikan satu persatu biar tidak keliru. Wa amma fit Adapun ini berkaitan masalah rod masalah rod. Yang tadi itu masalah rod, masalah mengembalikan barang atau belum. Kalau sekarang masalah tanah rusak barangnya atau hilang. Fa inna qaula jamil umana makbul. Semua ucapan orang-orang yang umana, yang amin, yang terpercaya diterima semuanya. Barangnya terbakar, barangnya hilang, itu diterima. Naam. Sawa'un kanatil ain bi aidihim lah naam. Lihat di malikiha, baik benda tersebut berada di tangan-tangan mereka dikarenakan kepentingan atau manfaat pemiliknya. Hadzin itu manfaat di situ Nah, barakallahu fikum karena manfaat untuk pemiliknya seperti apa tadi? Ya. ditekan eh, barang dari itu contohnya haddihim hum atau kepentingan mereka orang-orang yang nah minjam contohnya. Orang minjam kan kepentingan kembali ke mereka semuanya, bukan kembali kepada yang minjamkan. haddihim jami'an atau untuk dua-duanya perkontrakan tadi itu manfaatnya kembali ke yang kontrak dan juga kembali yang mengontrakkan. Yang kontrak dapat rumah, yang mengontrakkan dapat uang kontrakan. Nah, seperti itu. Itu semuanya apa? Kalau masalah rusak diterima. Rusak barang. Karena rusak itu barang nampak itu loh. Rusaknya kenapa? Kebanjiran nampak banjir. Rusaknya kenapa? Kebakaran nampak juga kebakaran. Paham ya? Seperti itu, enam Ikhwan fi din azdan wa berikutnya qauluhu wa kullu man yuqbal qauluhu halaf hadhihi qa'idatun anna kullaman nam qabilna qaulah minal umana lazimahu al-yamin ala madda'ah bahwasanya setiap orang yang kita terima ucapannya dari kalangan orang-orang yang umana yang dianggap terpercaya tadi itu, yang dipercaya barang baik dia minjam atau ngontrak atau dia nambarakallahu fikum menjagakan barangnya, paham ya? Menjaga barangnya. Itu semuanya apa? Semuanya kita terima ucapannya Nah barakallahu fikum tapi lazimahul yamin ala madda'a. Tapi wajib dia itu sumpah terhadap apa yang dia aku-aku. Paham ya? Wajib untuk apa? Sumpah. Nah. Walayak fiqoh enam, walayak fiqoh qauluhu buta la budda yamin. cukup ucapan dia saja tak cukup. Bahkan harus sumpah. Jadi tak cukup kalau ucapan ada ya harus sumpah. Nah, berani bersumpah antum? Kamu berani bersumpah seperti itu. Karena kalau pengakuan, mengaku nuduh itu harus harus apa? Harus nah di samping Nah, kalau dia itu bentuknya adalah amin orang yang terpercaya dalam minjam barang atau dalam nyewa barang, maka tidak cukup dia hanya diterima ucapannya tapi harus sumpah. Fa illam yahlif lam yuqbal qawluhu. Tapi kalau enggak mau sumpah, enggak diterima ucapannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Eh, bayyinah bukti itu diwajibkan atau ditujukan kepada orang yang mengaku-ngaku atau yang menuduh, sedangkan sumpah diwajibkan diperuntukkan untuk orang yang mengingkari. Naam. Misal dari contohnya, rajulun Auda'tahu malan fadda'anahu talaf. Artinya apa? Ada orang yang engkau menitipkan barang kepadanya, menitipkan harta kepadanya, engkau menitipkan barang kepada orang tersebut, fadda'a. Kemudian orang yang dititipin tadi mengaku-ngaku annahu talaf, uangnya hilang. Paham ini, Bang? Ngaku-ngaku uangnya hilang. Fayuqbal lakin nahu yahlif. Diterima ucapannya. Uangnya hilang ya. Berani sumpah? Nah, gitu. Paham ya? Dia diterima ucapannya teman sumpah gitu. Laki naunya ahli tapi dia sumpah. Wallahi uangnya hilang misalkan. Selesai. Rajulun akhar a'artahu hajatan min al-hawaij idda'anha talafat fayuqbal qawluhu aidan lakinahu yahlif. Ini juga sama. Orang lain engkau minjamkan barang tersebut ke orang lain suatu naam kebutuhan dari kebutuhan yang ada kamu pinjamkan ke dia, pinjamkan barang, motor, mobil atau semisalnya kamu pinjamkan. Nah, kemudian dia ngaku ngaku. Mengaku-ngaku bahwasanya mobilnya yang di, yang dia pinjam itu rusak. Ucapannya diterima tapi dia juga sumpah. Demi Allah, mobilnya rusak. Ini mobilnya. Paham ya? Sumpahnya juga harus ada. Contoh yang lain, rajulun ajartahu kitaban. Ada orang engkau menyewakan kitab kepadanya fadda'a kemudian dia mengaku-ngaku annahu talaf bahwasanya apa na barakallahu fikum barang tersebut kitab tersebut rusak fayuqbal qawluhu lakinnahu yahlif maka diterima ucapannya tapi dia sumpah juga wa hakadha kullu man kanat al-'ain bi yadihi bi idnin min asy-syari' aw min al-malik fa innahu yuqbal qawluhu fit talaf lakinnahu la yuqbadda an yahlif masyaallah demikian pula setiap orang eh, Selama barang tersebut berada di tangannya, nah dengan seizin syariat atau seizin pemiliknya, maka ketika dia itu mengaku-ngaku rusak, diterima ucapannya tapi dia sumpah. Faham maksudnya ini ya? Ingat-ingat ada tiga jenis yang sering disebutkan tadi itu, imma dia minjam barang, imma nitipkan barang, imma nyewa barang. Paham ya? Kalau nitipkan barang, manfaatnya kembali kepada pemiliknya. Kalau nyewa kalau nyewa barang, paham ya? Manfaatnya dua-duanya. Kalau minjam barang, manfaatnya kembali pada yang minjam. Paham ya? Itu semuanya apa? Kembali ke Nah, barakallahu fikum pembahasan kita ini kalau mengaku-ngaku rusak barangnya, maka diterima ucapannya cuma dia sumpah. Naam. Wa hadzal half ayyanan yakunu fi jalbil mudda'i wa ayyanan yakunu fi jalbil mudda'a alaih. Sebenarnya kaidah ini kalau kita telusuri terkadang berbolak-balik. Kata beliau sumpah ini terkadang apa? Sumpah ini terkadang diharuskan Nah barakallahu fikum di sisi mudda'i yang menuduh tadi harus sumpah juga Terkadang pula apa? Nah, diharuskan untuk sumpah orang yang dituduh. Eh, orang yang dituduh atau yang mengingkari. Fakullu man nih janibuh fa innal yamin takunu fi haqqih. Maka salah satu di antara keduanya ini mana yang lebih kuat sisi untuk dia harus sumpah, maka apa? Maka enam sumpah tersebut Nah, kalau pun diberikan pada haknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dilihat mana yang kuat dengan korinah, dengan tanda yang ada, kalau yang harus sumpah itu adalah yang menuduh, maka terkadang harus sumpah juga. Kalau yang lebih kuat yang bersumpah itu adalah yang dituduh, maka kadangkala dialah yang sumpah karena kembali ke hukum asal. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa li hadza qissatul qasamah hinama talaban nabiy nabi sallallahu alaihi wasallam mudda'in an yuqsimu. Nah, barakallahu fikum artinya apa? Yang menunjukkan hal ini adalah kisah mengenai pembagian yang saat itu ada salah satu yang meminta kepada Rasulullah SAW dari orang-orang yang mengaku-ngaku tadi itu agar barangnya tersebut dibagikan atau mereka membagikan. Ma'anil asla anil yamin fi bil mudda'a alaih. Padahal hukum asalnya yang namanya sumpah itu kepada orang yang na barakallahu fikum mengingkari. Nah, orang yang tertuduh, yang dituduh itu aslinya sumpah ke situ. Lakin kanatil yamin fil qasamah fi haqqil mudda'i li quwwati janibi. Tapi saat itu, nah barakallahu sumpah diarahkan kepada apa? Nah barakallahu fikum kepada yang mengaku-ngaku bagian tersebut. Nam dikarenakan sangat kuat sekali sisi apa? Sisi nam tanda atau korinahnya. Paham ya? Kadang-kadang seperti itu. Hukum asalnya kalau sumpah itu kembali kemana kemarin? Yang mengaku-ngaku, yang menuduh atau yang dituduh? Yang dituduh, yang mengingkari. Tapi kadang-kala di suatu saat justru sumpah itu dikuatkan kepada orang yang menuduh itu loh. Paham ya? Nah, antum nuduh itu buktinya ada enggak? Ada. Enggak bohong demi Allah misalkan. Berani sumpah terkadang seperti itu dikuatkan. Kadang kadang seperti itu. Nah, wa illa hukum asalnya kembali ke dalil yang kita lewati tadi. Naam. Wa misalnya dalil contoh yang lain lautana za'az zaujan kalau seandainya dua nah pasutri apa pasutri Pasangan suami istri, nah barakallahu fikum. Kalau pasangan suami istri saling berselisih, ba'dal firaq, nah setelah pisah. Berselisihnya setelah pisah, setelah cerai. Fi awanil bait berkaitan masalah apa? Nah barakallahu fikum, enam piring-piring atau periuk-periuk atau bejana-bejana yang ada di rumah. Berselisih, ini punya aku kok, bukan punyamu, ini punya aku. Misalnya, masalah apa? Masalah nah bejana aja berselisih setelah pisah. Fama yaslul rajul fahuwallah. Maka di sini yang cocok, yang layak, yang pantas untuk lelaki maka itu miliknya. Wa may mar'ah falaha. Kalau itu cocok dan layak untuk perempuan maka miliknya. Wajan misalkan, kemudian yang intinya identiknya perempuan yang gunakan kembali ke perempuan. Kalau yang sifatnya umum dibagi dua. Kalau sifatnya khusus kembali ke laki-laki. Walakin lawid da'ar rajul ma lahu wa huwa biyadil mar'ah. Tapi kalau lelaki atau suami ini ngaku-ngaku mantan suami ini, na barakallahu fikum ngaku-ngaku eh, ngaku-ngaku barang yang itu seharusnya layaknya apa? Nah, barakallahu fikum layaknya untuk dia juga tapi di tangan di tangan wanita, di tangan di tangan mantri. Paham ya? Di tangan mantan istri tadi itu, nah barakallahu fikum. Jadi suaminya ngaku-ngaku. Wah, ini punya aku kok. Nah, bener ini layak kalau milik laki-laki layak, cuman berada di tangan perempuan itu loh. Berada di tangan mantan suami mantan istri tadi itu. Nah, itu punya aku, itu punya aku padahal dipegang sama istri gitu loh. Nah, bagaimana seperti ini? Nah, kalau fikum. Contohnya apa contohnya? Jubah. Ya jubah-jubah yang pakai laki-laki ini kan layak untuk laki-laki. Tapi ternyata posisinya terbawa oleh istri, dibawa sama istri, mantri, mantan istri tadi itu. Nah, akhirnya suami ngomong, "Itu punya aku atau milikku, milikku." Nah, bagaimana sekarang? Berada di tangan istri padahal. Ini sudah sudah pisah maksudnya ya. Fakohat kemudian perempuan tersebut mengatakan, "Huwa biyadi, huwa milki." Nah, Ya, itu ini di tanganku kok, ini berarti milikku. Fahunal qarinah, maka di sini tanda tasyhad menjadi saksi bi anal mal lirajul, bahwasanya harta tersebut milik laki-laki. Fayakunulah berarti milik dia. Wa naqulu lahu kita katakan kepada dia, "Ihlif annahu lak." Kamu sumpah kalau itu memang benar milikmu. Fahunal yamin fi janil mudda'i. Berarti di sini apa? Sumpahnya diarahkan kemana? mana? Ke arah orang yang ngaku-ngaku tadi. Itu jubah Haromen milik punya aku itu. Jubah Haromen milikku itu. Sumpah kalau menyamu. Ayo. Li'anna janibahu aqwa min janibil mudda'alai. Dikarenakan sisi yang mengaku-ngaku tadi itu lebih kuat daripada sisi yang na fikum mengingkari. Paham karena jubah Haromen kan enggak mungkin dipakai perempuanan itu. Nah barakallahu fikum yang potongannya laki-laki layaknya laki-laki. Sehingga ketika mantan suami itu mengaku-ngaku itu milik dia, lebih kuat kalau itu memang milik dia gitu loh. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga nanti walaupun itu benar milik laki-laki tersebut tapi diminta itu sumpah. Nah, walaupun dia yang mengaku-ngaku. Nah, barakallahu fikum fal yamin idan fi janib aqwa al mutadaiyain. Kesimpulannya sumpah itu berarti diarahkan kemana? sisi yang paling kuat di antara orang yang antara orang yang dua orang yang mengaku dan yang mengingkari. Naam. Wa'lam, ketahuilah annahu la yuhallaf al-mar' fil ibadat li'annaha bainal 'abd wa rabbih. Masyaallah. Ketahuilah bahwasanya seseorang tidak diminta untuk sumpah kalau permasalahan berkaitan masalah ibadah. Kenapa? Li'annaha bainal 'abdi wa rabbih. Dikarenakan ibadah itu antara dia dan rabb Falau da'ar rajulun anahu adda zakah lam yahlif. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau lam yuhlaf. Artinya apa? Kalau dia mengaku-ngaku, ada orang ngaku-ngaku bahasanya dia sudah bayar zakat, maka dia tidak minta itu sumpah. Anak sudah bayar zakat kok sumpah? Enggak perlu. Paham ya? Karena antara antara masalah zakatnya antara dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala dosanya dia nanggung nanti. Li'anna haqqullah, li'annaha haqqun lillah karena zakat itu hak untuk Allah taala. Amanatun bainal 'abdi war rabbih. Amanah antara hamba dengan dan Rabbnya. Faham maksudnya ini ya? Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku udah bayar zakat, enggak usah dimintain sumpah. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah permasalahan lagi. In qala qailun kalau ada yang mengatakan, "Idza kana al-aminu qad qabada al-'ain li maslahati malikiha" Apabila orang yang terpercaya tadi itu telah memegang benda, tapi benda tersebut untuk kepentingan pemiliknya. Seperti apa tadi? Eh, seperti apa kepentingan pemiliknya? Seperti apa? Seperti transaksi nah barakallahu fikum menitipkan barang tadi itu. Paham ya? Nitipkan barang itu manfaatnya kembali ke siapa? Yang nitip atau yang dititipin? Yang menitipkan karena barang milik yang menitipkan. Nah itu, itu maksudnya. Sumat darat kemudian yang dititipin mengatakan sudah tak balikkan kok. Barangnya sudah nak balikkan. Fahwa muhsin dan orang yang memelihara, menyimpankan barang titipan ini dia dianggap orang berbuat baik. Fakaifa namnuzimu bil yamin. Bagaimana kita mengharuskan dia sumpah? Wal jawab jawabannya annakum kita katakan le yamina la tadurruhu in kana shadiqan. Sumpah itu enggak membahayakan dia. Sumpah itu tidak membahayakan dia kalau dia itu jujur. Om, Walaupun di sini dia itu menang karena dia orang yang amin, orang yang muhsin, tapi sumpah itu enggak membahayakan dia kalau dia jujur. Ngapain takut untuk sumpah? Paham belum? Paham belum? Eh, pastikan eh mana barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa illam yakun shadiqan fa innahu in kana 'indahu taqwa taqwallah fa innahu lan yahlif." Masya Allah. Jika dia itu orangnya tidak jujur, kalau dia itu punya takwa kepada Allah Taala, dia nggak mau sumpah. Paham ya? Sumpah nggak mau. Tapi tapi kalau dia ternyata sebenarnya sumpah, sumpah wallahi demi Allah, ada dua kemungkinan. Kalau dia sumpah tersebut ternyata dia itu juga jujur, nggak membahayakan dia. Tapi kalau dia sumpah ternyata nggak jujur, kembali ke dia. Dia bohong. Paham belum ini? Mahum soalnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, Ikhwani fi din azan wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau, sawa fi da'war rad idza na'am idza qubila qawluhu fi aw fi da'wat talaf. Artinya apa? Baik dia pengakuan dia berkaitan masalah rad mengembalikan barang atau berkaitan masalah apa? Apabila diterima ucapannya atau berkaitan masalah pengakuan bahwasanya barang tersebut rusak atau hilang. Intinya apa? Intinya dia sumpahnya itu enggak membahayakan dia kalau dia jujur. Kalau dia nggak jujur, dia nggak akan mau sumpah. Karena nggak berani sumpah itu bahaya itu loh. Demi Allah kok. Kalau nggak jujur kan nggak berani dia. Nah, fa in qala qailun kalau ada yang mengatakan idzalam yahlif al-amin 'ala ar-rad fi ad-da'wa ar-rad atau 'ala talaf fi dawa talaf famal hukm? Sekarang kalau orang yang terpercaya tadi, orang yang muhsin berbuat baik tadi dengan suatu barang, eh, kalau dia tidak mau bersumpah atas barang yang dia kembalikan, atau nah di dalam pengakuan dia sudah mengembalikan barang tadi itu atau dia tidak mau sumpah berkaitan masalah barang yang rusak atau barang yang hilang eh, dalam dalam hal pengakuan bahwasanya barang itu rusak atau hilang famal hukum apa hukumnya fal jawab al hukmu annahu yutman hukumannya dia dimintai tanggung jawab kenapa karena kembali ke hukum asal kalau dia itu jujur ngapain takut sumpah belum kalau dia takut sumpah kemungkinan besar dia enggak jujur, lebih baik dimintai tanggung jawab. Paham belum di situ? Naam. Li'anna law kana shadiqan lam yaturhu an yahlif. Karena kalau dia itu jujur itu enggak bahaya, enggak membahayakan dia untuk sumpah itu loh. Fa in qala qailan kalau ada yang mengatakan la'allahu habal yamin. Eh? kata-kata beliau mungkin saja dia karena takut itu, takut sumpah. Fal jawab annahu idha habal yamin fa hadha dinu ala ala ala wara'ih. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia itu memang takut sumpah, ini menunjukkan menunjukkan atas waroknya dia itu. Paham ya? Karena apa? Karena kalau sumpah itu enggak sembarangan. Kalau dia takut sumpah berarti otomatis apa? Kemungkinan besar dia merasa salah gitu loh. Naam. Wa min tanami wara'ihi an Ini kalau yang pertama ya, kalau maksudnya dia takut sumpahnya itu karena apa? Karena dia merasa bersalah, itu berarti masih mending dia punya rasa takut. Paham ya? Kalau takut sumpahnya itu karena warok itu mungkin juga, tapi tetap dimintai tanggung jawab. Paham ya? Wa min tamami wara'ihi an yatman al-haqqa li sahibihi. Termasuk bentuk kesempurnaan waranya dia itu walaupun enggak mau sumpah, dia bertanggung jawab atas hak pemiliknya. Paham belum? Ana enggak mau sumpah tapi untuk masalah ini ana tanggung jawab lah, misalkan seperti itu. Mas'alatun yang terakhir ini. Nah, sambungannya yang kita baca dulu. Idza da'al malik anal 'aiba hasala al musta'jir. hal yuqbal qawluhu apabila pemilik pemilik rumah mengaku-ngaku bahwasanya ada cacat, paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada cacat cacat tersebut terjadi pada apa? Pada nah, pada apa? Pada orang yang menyewakan atau orang yang nah barakallahu orang yang menyewa hal yuqbal qauluh apakah diterima ucapannya fal jawab jawabannya annakul hatta law hasala 'indal mustajir wa huwa lam yata'addi selama yang nyewa tersebut dia tidak apa Walaupun rusakan terjadi pada orang yang nyewa selama yang nyewa tersebut tidak berlebihan, tidak melampaui batasan, wala yufarrid, tidak meremehkan, tidak menyepelekan barang tersebut, fala dhamana alaih. Tidak ada dhaman. Amlum. Contohnya nyewanya setahun. Lama-lama catnya apa? Catnya catnya luntur, pudar, warnanya berubah. Itu otomatis kan eh barakallahu fikum, nam pudar dan lunturnya itu kan bukan karena keinginan siapa? Keinginan nyewa, ya enggak? Ya dipudar-pudar kan nggak mungkin juga kan? Pudar sendiri, luntur sendiri. Nah, seperti itu nanti nggak diminta tanggung jawab. Paham belum? Kecuali kalau sama orang yang nyewa sengaja dikerok sama dia, dikerok gini, dirusak-rusak gini nanti tanggung jawab dia. Berarti melampaui batas. Nah, barakallahu fiikum wa na'amullahu musta'an. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum apa kata beliau? Wal na'am wal jawab jawabannya anakul. hatta law hasala 'inda al-mustadir wa huwa lam yata'addi wa lam yufard fala dhaman 'alayh. Lakin idza ikhtalafa al-ba'i' wal mushtari 'inda man hadatha al-'aib. Tapi apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli 'inda man hadatha al-'aib di sisi orang yang menceritakan tentang aib atau cacat cacat barang tersebut faqala al-ba'i' penjual mengatakan innahu hadatsa al mushtari rusaknya itu cacatnya tersebut terjadi di Nah, barakallahu fikum pada pembeli. Wa qala al-mushtari innahu hadatsa 'indal bai'. Bahwasanya itu rusaknya itu apa? Terjadi pada penjualnya. Fa in kana la yahta la yahtamal qawlu tsani ah nam ukhidha bi awal. Kalau seandainya enggak memungkinkan <coughs> untuk menerima atau mengambil pendapat atau ucapan yang kedua, yang kedua itu berarti pembelinya, maka yang diambil ada ucapan yang pertama itu penjualnya. Seperti ini barakallahu fikum terkadang terjadi, saling tuduh menuduh Ana enggak tadi ana melihat belum rusak. Sejak tadi sudah rusak kok misalkan seperti itu. Misal dari contohnya, idza kana al-aibu nam isba'an za'idatan wa qala al-mushtari innahu mu'ib 'inda al-ba'i. Artinya apa? Apabila Na'am barakallahu fikum Apabila tata tersebut, na'am adalah jari tambahan Paham ya? Jadi tambahannya maksudnya bagaimana? Ini kan berkaitan masalah apa? Masalah jual beli bisa hewan, bisa manusia, bisa hewan, bisa apa? Bisa yang semisalnya yang kadang ada tambahan di situ ya kita lihat di sini. Kalau cacat tersebut berkaitan masalah jari tambahan, wa qala musyari kemudian pembelinya mengatakan innahum innahu na barakallahu fikum ma'ibun 'indal bai' bahwasanya itu cacat Nah, menurut penjualnya, Makalah al-bai' bal mustari bahkan catat itu menurut siapa? Pembelinya. Faqalul qaulul mustari maka di sini pendapatnya yang kuat adalah pendapat yang membeli. Li la yumkin antun bid al-isba' karena dia enggak mungkin menumbuhkan apa? Jari tersebut enggak mungkin. Wa idakana kana jur wa idza kana jurhan tariyan na'lam annahu hadatsa an qurbin. Kalau seandainya itu luka yang masih luka yang segar, maka kita tahu bahasanya itu munculnya barusan dalam waktu dekat. al mustari, maka di sini apa? Pembeli pun mengaku apa? Mengaku-ngaku anahu hadza 'indal bai', berarti itu munculnya dari penjualnya. al bai', kemudian penjual mengaku-ngaku anahu hadza 'indal mustari, bahwasanya itu munculnya na barakallahu fikum nam di sisi pembeli. Fal qaul qaulul bai' huna di sini pendapatnya adalah pendapat yang menjual ini bikin pusing ya kita lihat kesimpulannya aja wa idza kana yuhtamal hada wa hadza kalau memungkinkan bisa dari tambahan ini dari pembeli atau dari penjual faminal ulama man qala maka di antara ulama ada yang mengatakan innal qaula qaulul ba'i berarti ucapannya kalau muhtamal ucapan tersebut ucapan si penjual paham ya karena dia menjual barang kemungkinan besar dari dia sudah ada tambahan dari itu wa minhum man qala innal qaula qaulul ada juga mengatakan pendapatnya pendapat yang membeli wa saya wa sayati as-sahih fil masalah insyaallah wafqan lil qawaidil fiqhi li qawaidil fuqaha li qawaidil fuqaha dan akan datang insyaallah taala pembahasan ini yang sahih nanti sesuai dengan apa? kaidah-kaidah al-fiqih. Jadi pembahasannya akan datang. Mas'alatun idza atal mudi' bi bayyinatin ala annahu auda'ahu, summa anqala al-mudi' bil yamin fa hukm? Sekarang kalau seandainya ah, orang yang dititipkan barang itu datang, paham ya? Orang yang dititipkan barang itu datang membawa bukti, ha? bahwasanya dia pernah menitipkan barang ke situ, Kemudian yang dititipi barang mengingkari dengan sumpah demi Allah antum enggak pernah nitipin barang ke sini. Paman hukum apa hukumnya? Paham Buktinya apa contohnya? Dia nitipkan sandal eger, paham ya? Kemudian ada semacam kertas. Si fulan bin fulan nitipkan sandal eger. Bukti atau bukan itu? Bukti. Disimpan sama dia. Suatu ketika si fulan ini, si B yang nitipkan sandal eger ini datang ke si A. Si A, mana sandal eger dulu yang anak titipkan antum? Wallahi demi Allah antum enggak nitip. Ini buktinya kertasnya ini. Nah, hukumnya bagaimana seperti itu? Wal jawab annaqul idza atal mudi' bi Kalau si penitip tersebut mendatangkan bukti annahu auda al wadi'ah bahwasanya dia menitipkan suatu titipan, fa ma'lumun anal qaula qauluh. Sudah diketahui berarti pendapatnya, ucapannya ucapan yang nitip tadi itu. Wa inkarul muda' bil yamin la yuqbal. Dan pengingkaran orang yang menerima titipan barang tadi itu dengan sumpah tidak diterima karena bukti lebih kuat. Bukti lebih kuatnya sallallahu alaihi wasallam alafiyah walhamdulillah rabbil alamin.